Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula Rabbi Syahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uh, eh, ihwani fidin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah taala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang besar kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian eh, nikmat diberikan umur serta nikmat diberikan harta hingga akhirnya kita bisa mengikuti atau mengkaji secara bersama-sama kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Terakhir kita sudah membahas tentang sifat uban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk pada bab ya tentang Majaa fi khidobi Rasulillah SAW. Bab tentang riwayat-riwayat berkaitan dengan khidob. Khidob itu artinya adalah semir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini ada empat hadis. Wafihi arba'atu ahadis. Hadis yang ke-45 Qala al-musannifu rahimahullahu taala anhu Wabi isnadi ila al-musannif yakni al-Imam At-Tirmizi rahimahullah qala al-musannif rahimahullah حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيت قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفصح لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يسربي التيمي Ini hadis yang ke-45. Hadis ini sahih para perawinya sikot Taib hadis ini sahih para perawinya sikot kita lihat di syarah Syama'il sebentar ya Iya. Jadi kalau kita melihat di kitab uh, Al-Mawahib Al-Dunia, Bismillah, di Al-Mawahib ala dunia ini kita lihat bab majah fi khidobi Rasulullah SAW. Ya, maksudnya apa? Ae babu bayanima waroda fi khidobi Rasulullah SAW. Bab perkenaan dengan penjelasan atas riwayat yang berkaitan dengan semir Rasulullah SAW minal akhbar daripada hadis-hadis Nabi SAW ya wal khidob dan hidob itu apa? Kal khodobi. Masdar bimana khodob ya. Khodob itu apa? bimana talwi nusyari bil hinna wa nahwihi. Ya. Jadi maksud khidob itu adalah pewarnaan rambut dengan hinna atau yang sejenisnya. Ya, eh, kemarin kita sudah bahas bahwa pada masa itu eh, tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk menyemir rambut itu adalah ya eh, atau katam. Taib. hina atau katam. Ya, itu adalah tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk menyemir rambut. Taib. Kemudian wahwa indana ma'asyiru syafi'iyah bi ghairi sawad sunnah. Nah, menurut mazhab Syafi'i menyemir rambut ya dengan selain warna hitam itu sunnah, misalkan dengan warna merah, tapi merah yang tidak mencolok ya. Atau dengan warna kuning, begitu ya. Tapi karena kan hinna itu warna merah dan katam itu warna kuning. Ya itu digunakan pada masa Nabi SAW dan para sahabat. Wabis sawadi haram dan dengan warna hitam haram. Ya. Jadi menyemir rambut dengan warna hitam itu haram menurut uh, ulama syafi'iyah. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini ya dulu lana ma fi sahihain ya berdasarkan hadis yang ada di dalam sahihain sahih Bukhari dan sahih Muslim. Lima ji'a lam maji'a bi abi Kuhafah. Tatkala Abu Kuhafah yaitu ayahnya Abu Bakar dia didatangkan kepada Nabi SAW pada hari Fathul Mekah. Taib. Kemudian walihiyatuhu wa ra'suhu kafagomah bayadun gitu ya jadi uh, janggut dan rambut daripada Abu Kuhafah ini berubahnya uh betul-betul apa putih pekat gitu. Ya. Faqala sallallahu ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Jadi kata Nabi Sosalam maka ubahlah rambutmu ini dengan sesuatu tapi jauhilah oleh kalian uh, ubahlah oleh kalian Eh, rambut ini dengan sesuatu Widi bisyai'in ibu as-sawad dan tinggalkanlah warna hitam bidi. Jadi ini menjadi dalil bagi Syafi'iyah bahwa semir dengan warna hitam itu haram. Ya. Ulama yang lain memandang e, boleh gitu ya makruh gitu. Toyib. Tapi berdasarkan hadis ini Syafi'iyah memandang haram. Toyib. Kemudian kita lihat uh, hadisnya begitu ya. Qauluhu faqala ibnu kahada gitu ya. Jadi dalam hadis ini kan disebutkan uh, akhbaroni Abu Rinsa kata Iyad ibni Lakid telah memberitahuku Abu Rinsa ia berkata aku mendatangi Nabi SAW bersama anakku ya. Gitu ya. Ini kan riwayat yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Taib. Kemudian Nabi SAW bersabda, berkata, Bidai bertanya kepadaku, Ibnu kahada. Taib. Ibnu kahada, atau kalau dalam bahasa kita, anakmu ini, begitu ya. Taib. Sebetulnya ada yang dihapus ya, di hazaf gitu ya, dihapus. Kemudian ditanyakan ya ah, hadza ibnu gitu ya. Apakah ini adalah putramu begitu ya. Jadi kalimat a-nya itu apakah gitu ya, itu di dihilangkan. Taib. Maka kata Abu Rimsa ketika ditanya seperti itu, fakultu na'am. Maka aku menjawab, iya. Taib. Ashadu bihi. ya asyhadu bihi ini uh, di sini dikatakan wa qauluhu asyhadu bihi yuhtamal ayyakuna bisiqatil amri kemungkinan bisa dibawa ke redaksi perintah maksudnya apa ay kun syahidan ala ikrori bi annahu ibni jadilah saksi wahai Rasulullah engkau jadilah saksi uh, ala ikrori bahwasanya ini aku menetapkan ketetapanku ini biar nahu ibni bahwasanya anak ini adalah anakku. Ya, wa yuhtamal ayyakuna bisi gotil mudhari'i ay a'tarif. Eh, bisa juga kemungkinannya dibawa ke redaksi kalimat biasa yaitu maksudnya apa? A'tarifu wa ukirru bihi Aku mengakui ini sebagai anakku itu. Itu kalimat asyhadu bihi. Kalau dalam bahasa kita, kalau ditanya ini anakmu, ya ini anak saya. Gitu. Ya. Ini benar-benar anak saya, anak kandung saya. begitu. gitu. Itu mungkin apa ya bagian dari ungkapan bahasa ya bagian dari ungkapan bahasa menyatakan bahwa ini benar-benar anak saya. Kemudian sini katakan, qala la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ai bal jinayatuhu 'alaihi. Wa jinayatuka 'alaik. Ya. Jadi kalau dia berbuat dosa ya, maka dosanya adalah bagi dia sendiri. Iya. Dan kalau, kalau kamu berbuat dosa, maka dosamu buat dirimu sendiri. Baik, itu maknanya kan. Bal jinayatuhu alaihi wa jinayatuka alaik. Nah, Baik. Wala tu'akhaz bizambihi. Ya. ya. Wala yu'akhaz huwa bizambika. Ya engkau tidak akan mendapatkan siksa karena dosanya dan dia tidak akan mendapat, mendapatkan siksa karena dosamu gitu. Jadi la yazni alaika itu maksudnya adalah uh, dia tidak akan apa memberikanmu atau mentransfermu dosa gitu ya, Atas apa yang dia perbuat atau kamu juga tidak bisa mentransfer dosa kepada dia atas apa yang kamu perbuat ya abu pola abtala qaidatal jahiliyah karena apa karena syara ini telah membatalkan kaidah di dalam e, masyarakat jahiliyah ya yang menganggap bahwa e, dosa itu menurun ada dosa turunan gitu ya. padahal tidak ya bahwa masing-masing orang itu akan disiksa, akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada dosa turunan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Jadi tidak akan mendapatkan dosa ya. Ya. Siapa? orang lain dari dosa orang lain gitu. Taib. Tidak akan diberi balasan uh, seseorang gitu ya, dengan dosa orang lain. Gitu. Tidak akan dicatat bahwa ini sebuah dosa atas seseorang melainkan itu adalah atas perbuatannya sendiri ya, bukan perbuatan orang lain. Begitu ya. Jadi ini maksud dari la yajni alaika wa la tajni alaihi. Kemudian kata Abu Rimsa, eh, Wakola itu Syaiba Ahmad dan aku melihat Syaiba Ahmad uh, ubannya memerah begitu ya. Ai kola Abu wara'i itu Syaiba Ahmad bil khidob. Maksud ubannya memerah itu maksudnya adalah uban yang warna putih itu ya yang jumlahnya hanya kurang lebih 20 helai dari Rasulullah SAW itu termerahkan dengan hidup ya, dengan semir. Taib. Wa fi riwayatil hakim wa syaibuhu ahmar makhdub bil hinna. Di riwayat al-hakim dikatakan bahwa uban Rasulullah SAW itu kemerah-merahan karena apa? Karena bekas disemir dengan hinna. Gitu ya sekali lagi bahwa e, dua tanaman yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW e, eh, untuk apa bersemir dan pada masa sahabat itu juga digunakan yaitu apa? Yaitu hinna dan katam. Dan hina itu warna merah, sedangkan katam itu warna kuning. Baik. Itu uh, apa hadis yang ke-45. Qala Abu Isa berkata Abu Isa, "Hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal bab wa afsar." Riwayat ini merupakan riwayat yang paling baik, ya. Ruya fi hadzal bab yang diriwayatkan di dalam bab ini wa afsar dan uh, paling jelas gitu. Di anna riwayat sahihata annahu sallallahu lam yablughi syaiba. Karena riwayat-riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak memiliki uban. Ya. Maksudnya apa? Lam yablug asyaib al kathir. Maksudnya tidak memiliki uban yang banyak. Begitu. Hatta yahtaj lil hidob. Baik. Uh, apa bahwa ubannya itu sedikit sehingga seolah-olah Nabi SAW kan tidak perlu menggunakan uh, pewarna begitu ya, semir. Begitu. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu bersemir yang jelas gitu. Penunjukannya jelas gitu. Jadi kita bisa kebayang bahwa oh begini ya kondisi uban Rasulullah SAW dengan dengan semirnya begitu. Baik. فتنافي هذه الروايات الأخبار الدالة على الخضاب yeah. ويحتاج لحملها على أن الراوية اشتبه عليه الحال yeah. Taib. Itu ya jadi eh, apa? Ini hadis yang ke-45. Wa Abu Rinsa dan Abu Rinsa ismu Rifa'ah ibnu Yasribi At-Taimi. Namanya adalah Rifa'ah ibnu Yasribi At-Taimi. Taib. Nama Abu Rinsa itu adalah Rifa'ah ibnu Yasrib At-Taimi. Tamam. Tayyip. Tamam. Kita lanjutkan di hadis berikutnya. Hadis yang ke-46. Ya. Ini hadis yang ke-45 tadi. Tamam. Hadis ke-46 wabihi ilaihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' Qala haddatsana Abi an Syarikin an Utsman ibni Mauhab qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu hal khadaba Rasulullah sallallahu qala na'am ya ini hadis yang ke-36 qala Abu Isa warwa Abu Awanata hadal haditha an Utsman ibn Abdullah ibn Mauhab Faqala an ummi salamata. Baik. Hadis yang ke-46 Hadasana telah menceritakan pada kami Sufyan ibnu Waqi' Ia berkata, Hadasana Abi telah menceritakan kepada kami ayahku, An Syarikin daripada Syarik, An Osman, ibn An Osman ibni Mauhab, dari Osman ibni Mauhab. Qala ia berkata suila Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ditanya, "Hal khodoba Rasulullah sallam? Apakah Rasulullah sallam bersemir?" Qala na'am. Abu Hurairah menjawab, "Na'am." Ya. Baik. Uh, eh, ini hadis yang ke-46. Ya. Apakah Rasulullah SAW bersemir? Abu Hurairah menjawab, nah, kita lihat penjelasannya di Mawahib ala Dunia. Tapi kita tambahin ini Kola Abu Isa. Nah berkata Abu Isa siapa? At-Tirmidzi. Warwa Abu Awanata hadzal hadisa an Utsman bin Abdullah bin Mawhab faqala an Ummi Salamah. Meriwayatkan Abu Awana hadis ini dari Utsman ibni Abdullah ibni Mauhab. Ia berkata dari Ummu Salamah, ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba kita lihat di penjelasannya. Bismillah. Hadis yang ke-46 gitu ya. Suila Abu Hurairah, Abu Hurairah ditanya, hal khodoba Rasulullah SAW, kola na'am. Taib. kauluhu qala suila Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay qala Utsman bin Mawhab suila Abu Hurairah. Ya. Berkata Utsman bin Mawhab bahwa Abu Hurairah ditanya, pernah ditanya. Baik wa qawluhu hal khadaba Rasulullah SAW ay hal lawana sya'rahu wa ghayyarahu bihinna aw nahwihi apakah Rasulullah SAW mewarnai rambut beliau dan mengubahnya dengan hina atau yang sejenis wa qawluhu qala na'am ucapan Abu Hurairah na'am ay qala Abu Hurairah Abu Hurairah berkata na'am yakni khadaba Rasulullah SAW maksudnya adalah Rasulullah SAW bersemir li'anna na'am litakrir ma qablaha min nafyin au isbat. Karena na'am ini untuk penetapan sebelumnya apa yang ditanyakan sebelumnya baik berupa naf nafyin ya, baik berupa pengingkaran au isbat atau penetapan. Wa ma huna minasani. Ya. Wa yuwafiqu hadal hadis ma taqaddama min akhbar adalah alal khidab. ya. Jadi e, riwayat ini, hadis ini menyepakati riwayat yang telah kita sebutkan ya. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bersemir. Taip. Tapi di riwayat-riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW tidak mengubah ubannya, ya, tidak bersemir. Bagaimana ini? Maka untuk jamu gitu ya, untuk apa pengkompromian antara riwayat-riwayat tersebut al-jam'u baina riwayat apa hasilnya bi annahu sallam khodoba fi waqtin wa taraka al khidoba fi mu'zamil awqat. Jadi Nabi sallam itu bersemir uh, tidak sering gitu ya. Tamam. Tidak sesering. Baik hanya dalam beberapa waktu saja gitu ya. Jarang-jarang begitu ya Nabi SAW bersemir. Malah kebanyakan waktunya beliau SAW meninggalkan semir rambut begitu ya. Jadi Nabi SAW itu kebanyakan dari usia hidupnya beliau SAW itu tidak bersemir ya meninggalkan semir rambut ya kalaupun bersemir ya hanya sesekali saja hanya dalam selama beberapa waktu jarang begitu ya dan menggunakan warna merah hina yang tidak mencolok ya warna merah yang tidak mencolok kita eh, kembali ke ini matan Taib. Kemudian Hadis yang ke-47. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim ibnu Haruna qala amba'ana an-Nadr ibnu Zurarah an Abi Janabin an Iyad ibn Laqid an Anil Jahdamah imra'ati Bashir ibn al-Khososiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu yakhruju min baitihi yanfidu ra'sahu wa qad iktasala wa bi ra'sihi radgun aw qala rad'un min hina syakka fi hadha asy-syekh. Baik, tadi kita sudah bahas hadis yang ke-45 dan 46. Barangkali ada yang terlewat, nah lihat kita lihat lagi ya. Hadis yang ke-45 dan 46 di catatan kakinya lihat qauluhu uh, ucapan perawi yaitu siapa? itu Syaibah Ahmar ini eh, Abu Rimsah. Taib. Ya, waraitu itu Syaibah Ahmar ini adalah ucapan Abu Rimsah. Siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Rifa'ah Ibnu Yasribi At-Taimi, begitu ya. Maksudnya apa itu? Sabako bayanu annah annah miroro bisa babi e, si begihi, Taib. Jadi telah berlalu penjelasan e, berkenaan dengan hal ini bahwasanya memerahnya uban Rasulullah SAW itu disebabkan dengan si Rasulullah SAW bilhinna. Disebabkan dengan celupan atau semiran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan hinna Hinna itu adalah tumbuhan yang berwarna merah. Gitu ya. Yang apa? Yang digunakan untuk eh, bersemir sehingga membuat eh, rambut uban itu atau rambut itu ke merah-merahan. Ya. Qauluhu afsar. Jadi riwayat ini afsar menurut Imam Tirmizi. Maksud eh, afsar itu apa? Al al fasru huwal kashhu wal bayan. Maksud fasar itu adalah penyingkapan dan penjelasan. Wal makna annahu awdahu riwayatin wa azharu dilalah. Maknanya adalah eh, hadis ini paling jelas riwayatnya dan paling terang penunjukannya dilalahnya. <clears throat> Kita ke hadis yang ke-47. Eh, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Harun ia berkata, telah mengabarkan kepada kami An-Nadir Ibnu Zuroroh daripada Abi Janab daripada daripada Abi Jinab. Ya, Abi Janab atau Abi Jinab. Coba kita lihat satu lagi ya. <clears throat> Tuh. Daripada Abi Janab ya, bukan Abi Jinab, Abi Janab. An Iyad ibn Laqid anil Jahdama daripada Jahdama, Ya, taib, daripada jahdamah ya, eh, istri dari Bashir ibnil Khososiyah. Ia berkata, ya apa yang dikatakan oleh perempuan ini, ana ra'aitu Rasulullah SAW yakhruju min baitihi yanfidu ra'sahu. Baik. Aku melihat Rasulullah SAW. Nah, kita lihat sambil di ini penjelasannya. Aku melihat kata perempuan ini. Aku melihat Rasulullah SAW. Ya, roa itu Rasulullah SAW. khruju min baitihi. Aku melihat Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau. Yanfidu ro'sahu. Atau fudu ro'sahu ya kalau di tadi fidu ya oh kalau di kitab ini fidu ya kalau di mawahib dunia yanfudu Baik. ya yanfudu ra'sahu atau fidu ra'sahu ai minal ma'i ya jadi maksudnya adalah Rasulullah SAW Eh, me menafat gitu ya e, menafat itu mengeringkan gitu ya me, ini apa mengeringkan jadi me, ini sebagaimana biasa kita kalau mandi itu kan suka dikeringkan dengan tangan ya atau dengan lap dan sebagainya Taib wakodik tasala bahwa Nabi Sallam itu nampaknya telah mandi gitu ya kata kata perempuan ini gitu. Jadi aku melihat Rasulullah SAW itu ya keluar dari rumahnya itu sambil mengeringkan rambut gitu ya. Taib sambil mengeringkan rambut dan nampak beliau telah mandi. Tamam, hadis ini hadis yang ke-47 kita lihat komentar muhakik. Hadis ini Hadis yang ke-47 ini sanatnya doaif ya. Sanatnya doaif telah menyendiri musonif di dalam meriwayatkan hadis ini. Ya. Taib. Masya Allah, kita kembali. Jadi, saya lagi bahwa Rasulullah SAW itu keluar dari rumah beliau dengan mengeringkan rambut begitu ya. Taib. Dan beliau SAW itu nampak telah mandi. Wa birosihi rodun min hinna. Ya. Au qala rodgun syakka fi hadza asyaikhu. Jadi asyik eh, guru daripada Imam Tirmizi ini ragu-ragu ini kalimatnya rodun atau rodgun gitu ya. Jadi di kepalanya itu ada rodun min hinna. Ya. Atau rodgun. Ya. Wa fi ba'din nusakh min hinna. Bil mad wa tasdid. Qala al-Kustullani ittafaqu al-muhaqqiqun ala anna radga bil mu'jamah ghalat fi hadzal mawdu' atau fi hadzal mawdi' ya jadi bukan radgun tapi radun bagi ahli lughah ala annahu bil muhmalah ya jadi yang betul itu adalah radun ya lathun min ja'faran ya jadi maksud uh, eh, radun itu ya birasi radun itu artinya adalah asibugu ya gitu rodun itu maknanya adalah celupan ya atau semiran itu ya. jadi kata perempuan ini aku melihat Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau seperti mengeringkan rambut begitu ya dan nampak beliau telah habis dari mandi dan di kepala beliau itu ada bekas semiran gitu. Ya. min hinna daripada hinna itu kalau menggunakan kata rodun tapi kalau rodun ya dengan mu'jamah dengan go. Mananya apa di sini katakan? Kalau rodun tadi adalah semiran, ya, celupan. Kalau dengan mojama dengan rodun itu maksudnya adalah tanah. Tinun rokik, tanah yang lembut. Atau tanah yang banyak, gitu ya. Taib. Maka menurut para ahli lugoh ini tidak tidak benar ya. Rodgun ini golat, keliru yang betul adalah roduun ya jadi aku melihat nampak dari bekas kepala beliau salam itu hina ya. celupan daripada hina Tapi kita lanjutkan ke kitab eh, matan itu ya di catatan kaki ini lihat ya al jahdamah kadah roja sahabiyah Eh, Goyeron Nabi Sallam Ismaha Fasamaha Laila. Ah. jadi Jahdama ini perempuan sahabat Nabi Sallam yang Nabi Sallam ubah namanya menjadi Laila. Taib. Al khososiyah mislu karohiyah ismu ummihi. Ya, wahia mansubah ila khososoh ibnu Amr ibnu Kaab. Gitu ya jadi al khososiyah ini adalah nama yang dinisbatkan kepada ibunya Baik. Rodgun ma uh, yu'janu minal hinna wal katam lisubgi bihi. Ya. Baik. Jadi maksudnya adalah apa yang dijadikan bahan untuk adonan ya, yang dijadikan adonan uh, daripada hina dan katam ya. Jadi adonan daripada hina dan katam itu itu yang tujuannya adalah untuk menyemir gitu ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-48. Haddatsana Abdullah wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman حدثنا Amr ibn Asim, حدثنا حماد ibn Salama, حدثنا Humaid an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu الله telah menceritakan pada kami Abdullah ibnu Abdurrahman, telah menceritakan pada kami Amr ibnu Asim, telah menceritakan pada kami Hamad ibnu Salamah, telah menceritakan pada kami Humaid daripada Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ra'aitu sya'ra Rasulullah sallam, aku melihat rambut Rasulullah sallam makhduban." Ya telah disemir begitu. Taib hadis yang 48 ini hadis sahih. Ya. Taib hadisnya sahih berkata muhakik di catatan kakinya wa zahiru hadal hadis yukhaliful masyhura min hadisi Anas anna Nabi sallam lam yakhdib kama sabaq. Jadi zahir hadis ini menyelisihi Eh, hadis-hadis yang masyhur daripada Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah bersemir. Ya. Wal jam'u baina ma hahuna wa ma sabaq bihamlil khidab huna ala taghayyuri launi sya'ri minat tib wa nahwihi la ala al khidab bil hinna. Kama ja'a fi tabaqat Ibnu Sa'ad. Ya. Jadi ucapan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW aku melihat rambut Rasulullah SAW itu e, nampak bekas di semir itu maksudnya adalah berubah warna rambutnya itu bukan karena hina, bukan karena semir, tapi karena tib, karena parfum gitu ya, karena minyak wanginya gitu. Ya. Taib. Sebagaimana yang disebutkan oleh e, riwayat di dalam Tabaqat Ibn Sa'ad daripada hadis Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Ia berkata, Ra'aitu sya'ran min sya'rihi sallallahu fa wa ahmar fa sa'altu anhu fa qila li ihmarra min Jadi kalau di kitab Tabaqat Ibn Sa'ad ini menjelaskan ucapan Anas ini maksudnya adalah aku melihat rambut di antara rambut Rasulullah SAW itu berwarna merah, maka aku bertanya ini kenapa merah? maka di, dijawab ya dikatakan padaku lo minatib rambut Rasulullah itu menjadi warna merah kemerah-merahan karena minyak wangi wa wahada, hadza wahada, nahwa rawahul hakimu fi mustadrakihi wa sahahahu wa zahabi ya yang semisal ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak disahihkan oleh beliau dan disepakati disetujui oleh Imam Az-Zahabi daripada hadis Abdullah ibni Muhammad ibni Uqail nafsihi wa fihi wa inna ma'hadalazi ladzi lawana minatib alladzi kana yatibu sya'ra Rasulullah sallallahu Ya. Wa inna ma'hadalazi ladzi luwin minatib ya. Jadi sesungguhnya rambut yang terwarnai ini ini bekas daripada minyak wangi ya alladzi kana yatibu sya'ra Rasulullah SAW yang uh, waktu itu ya um, apa meminyaki uh, dengan minyak rambut rambut Rasulullah SAW itu jadi rambut Rasulullah rambut Rasulullah SAW itu pernah diusap eh, uh, dengan minyak wangi kemudian oleh sebab itu ya karena alasan diusap oleh minyak wangi maka berubahlah rambut tersesalap dengan eh, dengan kemerah-merahan begitu ya. Meskipun ini tentu perinciannya wallahu taala alam ya, seperti apa tapi yang jelas ini adalah kemungkinan yang bisa diambil gitu ya dari beberapa riwayat yang ada. طيب طيب uh, وهذا الجمع لترك حديث أنس أولى من الحكم على حديث حميد وابن Uqail بالشذوذ Ya. Jadi uh, kompromi ini ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada itu lebih utama daripada menghukumi hadis Humaid dan hadis Ibnu Ukail dengan syadz gitu ya, menyelisih hadis sahih gitu. Sebagaimana yang pernah kita singgung begitu ya. Taib. Ya, yang jelas bahwa memang beberapa riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu eh, bersemir ya. Tentu tadi ya sudah kita jelaskan bahwa semirnya adalah semir warna merah bukan warna hitam dan warnanya tidak mencolok serta eh, tidak sering begitu ya. Tamam. Atau boleh jadi juga kadang -kadang Nabi Sallam itu ya eh, berwarna rambutnya itu ya, berubah warna rambutnya itu karena karena minyak gitu ya, minyak wangi. Baik. Kita lanjutkan ke kitab matan. Oh, ini masih di kitab matan ya, pertama. Hadis yang ke-49 Wabihi ilaihi qala kola Hamad wa Abdullah ibnu Muhammad ibni Aqil kola raaitu sya'ra Rasulullah sallallahu inda Anas ibni Malikin makhduban berkata Hamad dan Abdullah ibn Muhammad ibn Akhil ya. Ia berkata, aku melihat rambut Rasulullah SAW uh, eh, yang dimiliki oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu makhduban. Nampak makhdub ya. Nampak tersemir. Begitu. Hadis yang ke-49 ini sanadnya Hasan. Dan sudah kita jelaskan berkenaan dengan penjelasannya bahwa ada berbagai kemungkinan.